Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malu antara iman dan kesombongan. Sahabatku, rasa malu adalah sebagian dari iman. Kalimat ini adalah sebagian dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, terkadang mungkin sering kita salah di dalam mengartikan dan menempatkan perasaan malu kepada keadaan yang sebenarnya. Sebagai contoh, kita merasa malu saat harus mengenakan pakaian yang tidak bermerek. Berkendaraan tempo dulu, handphone jadul, dan seabrek perangkat lainnya atau yang ketinggalan zaman. Tetapi pernahkah kita bertanya kepada hati kecil kita, apakah ini rasa malu yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Padahal sesungguhnya Rasa malu yang kita rasakan saat ini bukanlah malu yang diinginkan oleh Rasulullah. Akan tetapi rasa malu yang kita rasakan adalah suatu kesombongan dan ketakaburan. Kita selalu ingin dan harus dianggap berkelas dan tampil beda, selalu berkeinginan dianggap sebagai orang yang lebih dan memiliki keistimewaan di atas orang lain. Hal ini adalah kesombongan dan bukan malu yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatku, malu yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Istahyu minallahi haqqal haya yang mengandung makna malulah engkau kepada Allah dengan malu yang sesungguhnya. Kemudian para sahabat mengatakan, kami semua juga malu ya Rasulullah. Sepertinya apa yang difahami oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama seperti yang pernah kita fahami, yaitu malu karena makan sederhana, karena berpakaian sederhana, karena mempunyai pekerjaan yang sederhana dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Laisa dzalikum." Bukan itu yang namanya malu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, sesungguhnya rasa malu itu yang merupakan sebagian dari iman adalah pertama, yaitu jika engkau menjaga kepalamu dan apa yang dikandungnya. Artinya, menjaga mata, menjaga lidah dan telinga dari yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jika engkau menjaga perutmu dan apa yang di sekitarnya. Artinya, menjaga apa yang akan masuk ke dalam perut kita dan menjaga apa yang di sekitar perut kita, yaitu kemauan kita, dari melakukan sesuatu yang kecil. Dari sini kita bisa fahami bahwa malu yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan malu dipandang orang, tetapi malu dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah yang kita lakukan saat ini Allah ridho atau tidak? Apakah Allah cinta atau tidak? Itulah malu yang sesungguhnya. Dan saat inilah waktunya kita untuk koreksi diri. Malu yang ada di dalam hati kita itu malu yang seperti apa? Jangan-jangan malu kita adalah kesombongan yang justru akan menjerumuskan kita ke dalam kehinaan. Sahabatku, oleh karena itu mari kita pupuk dan tumbuh suburkan malu kita kepada Allah. Jikalau memang kita harus malu kepada sesama manusia, hal itu pun boleh. Maka sebatas itu tidak menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka. Hilangkan gengsi hilangkan pamer, hilangkan hidup wah, karena itu semua adalah kesombongan yang menghantar kepada kerakusan dan kerakusan akan menghadirkan kejahatan. Maka, hiduplah secara sederhana, karena orang yang senantiasa berpegang kepada kesederhanaan, ia akan dapat menerima apa adanya dan mudah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku, mencari pekerjaan itu yang penting halal, bukan yang penting besar gajinya. Memakai baju itu yang penting menutup aurat, bukan yang penting glamor. Rumah itu yang penting bisa menjaga keluarga, bukan yang penting megah. Ini adalah kunci keselamatan. Sebaliknya orang yang hanya mementingkan kemewahan cenderung memaksakan diri meskipun pendapatannya terbatas ia harus membeli baju yang mahal, rumah yang megah dan kendaraan yang mewah. Dan secara otomatis ia akan mudah terjerumus untuk mengambil tindakan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Hilangnya rasa malu, sungguh malu adalah benteng keselamatan kita. Buya Yahya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.